Khawatir saya. Kenapa saya khawatir? Senang sebetulnya. Gak akan ada lagi yang menghina kita. Gak akan ada lagi perkataan-perkataan busuk, gak ada. Yang buruk tidak ada. Tidak ada lagi caci maki terhadap Islam, gak ada. Kita zahir di seluruh dunia. Itu senangnya. Tapi khawatirnya, kita belum siap menghadapi fase-fase sulit itu. Walaupun pada akhirnya kita berjaya, tapi lima tahun ini lima tahun tersulit. Ada muncul Imam Mahdi, ada Malhamatul Kub, ada Armageddon, ada Malhamatul Kubra, ada matahari terbit dari barat barangkali, ada muncul dabah, ada Ya'juz Ma'juz. Pertanyaannya, apakah jika itu terjadi di lima tahun wifafillah? Tidak dapat kita bayangkan peristiwa dahsyat. Lima tanda, eh, sepuluh tanda besar hari kiamat, lima diantaranya ada terjadi di zaman kita. Iwafillah Rahmatullah, sudahkah siap kita menghadapi itu? Maka saya memberikan nasihat kepada rekan-rekan yang belum menikah, segeralah menikah. Kalau dajjal muncul, KUA tutup seluruh dunia. Baik, Ibu Rahmatullah, inilah fase akhir zaman. Kenapa Allah memberikan pahala yang besar bagi kita? Karena Allah telah menakdirkan kita hidup di zaman penuh dengan fitnah. Saking dasarnya fitnah ini, orang akan berganti akidah dalam sehari, kata Rasulullah. Badiu bil amali shalihat. Bersegera kalian melakukan amal soleh. Fasatakunul fitan karena akan muncul huru-hara dan fitnah petaka akan menimpa kalian. Saking dahsyatnya orang akan berubah akidah dalam sehari. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya beriman, paginya kafir. Ya bi'udinahu bi'audi minad dunia. Menjual agamanya demi demi dan demi saya terlihat belum? Berarti kita berada di fase akhir. Inilah penjelasan saya. Betulkah kita berada di umat um, di akhir zaman? Betul. Dan siapakah umat akhir zaman? Ya kita. Boleh pinjam Qurannya? Mohon maaf saya peragakan kembali ini. Ustaz Jufri, Afan, saya peragakan ini. Boleh? Ah, Alhamdulillah. Ini asli Quran kan? Iya, Alhamdulillah. Ya Filah yakin ini Quran? Yakin ya? Ada yang salah dengan Quran ini? Tidak ada. Kita sama ya. Baiklah pula rahmatullah. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Ayyul mu'minina ajra ilaikum imanuhum?" Mukmin manakah yang menakjubkan imannya bagi kalian? Kalau kita bandingkan kita dengan sahabat, baik bagus mana, hebat mana kita dengan sahabat Rasulullah SAW? Hebat sahabat, yakin? Abu Bakar itu orang mulia kedua setelah Rasulullah SAW. Beliau dipanggil dari semua pintu surga. Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Ah, kita dipanggil dari pintu mana? <laughs> Abu Bakar dua kali lipat kualitas pahalanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab setengahnya Abu Bakar. Tapi walaupun demikian, ketika iblis berpapasan dengan Umar, begitu iblis tahu di depan ada Umar, iblis lari tunggang langgang. Jadi kalau iblis berpapasan dengan Umar, yang lari iblis. Lah kalau kita berpapasan dengan setan, yang lari duluan siapa? <laughs> Baik, betulkah mereka yang lebih hebat imannya? Kita lihat hadis Rasulullah ini. Ayyul mu'minina ajaba ilaikum imanuhum. Mukmin mana yang menakjubkan imannya bagi kalian? Para sahabat menjawab al malaikatu ya Rasulullah. Para malaikat ya Rasulullah. Tak, bukan. Kaifa la yu'minuna wa hum inda rabbihim? Bagaimana malaikat tidak beriman? Mereka ada di sisi Allah. Hajar mereka beriman. Allah ada di sisi mereka. Oh, Gitu Rasulullah. Idan antum ya Rasulullah anda wa rasul. Anda ya Rasulullah para nabi dan rasul. La, bukan kami. Kaifa la nu'minu wa wahyu yunazziru ilaina? Bagaimana kami tidak beriman? Wahyu selalu turun kepada kami. Wajar kami beriman. Jibril selalu mendatangi kami, maka kami selalu ter, tercas iman Islam kami. Bingung malaikat bukan, nabi dan rasul bukan. Idan nahnu Rasulullah, kalau begitu kami para sahabat-sahabat Anda ya Rasulullah. Lah, bukan, bukan kalian. Tuh, ternyata bukan Abu Bakar. Wajar mereka beriman Rasulullah ada di tengah-tengah mereka kan? Kaifala tu'minuna wa ana baina Bagaimana kalian tidak beriman? Aku ada di tengah-tengah kalian. Ah, bingung akhirnya para sahabat, malaikat bukan, nabi dan rasul bukan, mereka bukan. Lalu siapa ya wafilah? Ah, Rasulullah SAW bersabda, alladzina ajaba ilaina imanuhum alladzina yuhyuna min ba'dikum orang-orang yang terhebat imannya bagi kita adalah mereka yang hidup di akhir zaman la yatahiku nabi wala bikum mereka tidak bertemu dengan aku dan tidak bertemu dengan kalian wa yajiduna suhufan wa yu'minuna bima fiha mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran kertas Al-Qur'an dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya ini tiket kita untuk menjadi umat yang terbaik. Takbir. Alhamdulillah, dari mana kita tahu Allah Tuhan kita satu-satunya kalau bukan dari mushaf ini. Betul? Dari mana kita tahu Islam agama kita kalau bukan dari mushaf ini? Dan dari mana kita tahu Nabi kita adalah Nabi Muhammad kalau bukan dari kitab ini. Ini tiket kita untuk menjadi kaum yang terbaik. Allahu Akbar. Para Nabi dan Rasul mereka meminta kepada Allah, Ya Allah, hidupkan kami di akhir zaman. Kenapa mereka? Mereka rindu ingin bertemu dengan kita karena pertarungan kita luar biasa. Baik, Iwafillah. Aduh, dua menit lagi Ustaz. Iwafillah, sebentar. Hidup kita adalah pertarungan antara hak dan batil, betul? Berbicara pertarungan, yang paling ditunggu-tunggu babak penyisihan, babak semifinal apa babak final? Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Karena babak final menentukan siapa pemenang dan siapa yang kalah. Kalau babak final yang ditunggu-tunggu yang menentukan pemenang dan kalah, berarti pemainnya cadangan apa yang terbaik? Yang terbaik. Lupakah kita? Pertarungan hak dan batil yang dimulai dari Nabi Adam melawan iblis hari ini ada pada babak final. Kita tidak didampingi oleh seorang nabi pun bahkan nabi kita pun tidak hadir. Dan yang kita hadapi adalah sang kampion kesesatan iblis dan dajjal. Maka pertarungan akhir zaman, pertarungan paling bergengsi bukan mempertaruhkan reputasi para nabi dan rasul dan bukan hanya mempertaruhkan nabi dan rasul kita yang mulia tapi yang kita pertaruhkan nama baik Allah azza wa jalla karena yang kita hadapi adalah sang kampiun kesesatan yang mengaku Tuhan iblis dan dajjal maka yakini ialah pertarungan terbaik dan inilah umat yang terbaik Allahu akbar Allah. la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Baik, terima kasih wabillah dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan siapakah umat akhir zaman. Jadi siapa umat akhir zaman? Insya Allah kita. Ya, Ibu mudah-mudahan sekali lagi ada kabar gembira sebetulnya. Tapi nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Insya Allah saya sampai besok hari berada di Jakarta, sampai besok malam kita berada di Tangerang dan Jakarta. Hari ini ada tiga pertemuan, besok ada empat pertemuan. Ya, Mohon doanya, mudah-mudahan Allah melindungi saya. Amin. Saya rindu ingin melihat bendera merah putih berkibar di bumi Syam. Karena itulah makhluk yang terbaik di kebuka bumi. Amin ya Terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.